bisa jadi ya sekarang bisa jadi tapi bukan perkataan saya akan terjadi ya, ya hadis itu akan terjadi tapi kapan nggak mau lah lihat sekarang zaman kan lagi jadi pemimpin dia kan ya ada pemimpin yang begitu luar biasa dia akan dia akan terjadi nanti bukan Imam Mahdi kata orang karena Mahdi ini seorang pemimpin yang yang yang adil yang yang eh, pokoknya berpegang teguh pada sunnah orang-orang akhirnya tunduk pada pemimpin yang itu keadaan Timur kita hanya bisa ya berdoa yang bisa apa namanya ya, mengadakan ibadah-ibadah sehari-hari ya. dan karena fitnah itu semakin hari semakin besar pak ya karena kaum muslimin ada pemimpin yang eh, zalim maka siapa tahu kedepannya dia butuhkan datang lebih zalim lagi <laughs> bersabar katanya kita apa mulai aja. Ya. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai ibu-ibu. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Alhamdulillah uh, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat hidayah dan taufiknya sehingga kita bisa berkumpul ya pada hari ini hari Jumat al-Mubarak insyaallah <clears throat> membahas eh, meneruskan bahasan kita hari ini tentang masalah tauhid Ibu ya. Eh, tauhid dan insyaallah kita akan bahas ya, bahasan terakhir dari iman kepada hari akhir Ibu. Kita kita bahas tentang rukun iman yang kelima, iman terhadap hari kiamat sudah kita mulai ah, tanda-tanda hari kiamat sampai nanti terakhir ini insyaallah kita bahas masalah surga dan neraka. Ini ya fase-fase yang akan dilalui oleh manusia setelah kebangkitan ya sudah kita bahas sampai nanti terakhir adalah surga dan neraka. Memang di sana tidak ada ya. Habis itu selesai baru kita bahas iman kepada kodok dan kodar kuniman sudah kita lalui ya alhamdulillah kita istiqomah sampai ya setahun dua tahun ini mengaji tentang masalah tauhid kita bahas sekarang masalah neraka dulu ya karena ya, termasuk hal-hal atau yang prinsip-prinsip keimanan halus eh, sunnah wal jamaah diantaranya meyakini adanya surga dan neraka nah Ya, sebelum kita membahas surga, kita bahas neraka dulu sampai selesai ya. Apa itu neraka, sifatnya neraka, orang-orang yang masuk neraka siapa? Ya. Yang pertama tentang neraka. Neraka itu bahasa Arabnya nar, Nar, ya. Nar itu secara bahasa itu api. narud, Ya, itu api secara bahasa. Tapi an-naru yang dimaksud di sini secara syar'i, secara istilah an-nar atau neraka yaitu suatu tempat suatu ya tempat kembali atau suatu kampung kalau kita katakan ya yang Allah Subhanahu wa taala siapkan atau janjikan bagi orang-orang yang kafir yang kufur kepadanya Ya, jadi neraka itu adalah suatu tempat, suatu kampung, tempat tinggal yang Allah janjikan ya bagi orang-orang yang kafir kepadanya, yang mengingkari Allah Subhanahu wa taala, yang kafir. Allah sediakan tempat kembali yaitu neraka bagi orang-orang yang menentang syariatnya dan juga Allah sediakan neraka itu bagi orang-orang yang mendustakan rasul-rasulnya. Jadi pertama orang yang kafir, kufur kepada Allah, kedua yang menentang syariat Allah, ketiga yang mendustakan rasul-rasul Allah. Dialah yang akan mendapatkan tempatnya di neraka pada hari kiamat. Itu jelas secara umum. Ya orang yang mengingkari Allah, baik rububiyah Allah, wujudnya Allah, uluhiyah Allah, semua sifat tempatnya di neraka. Dan siapa yang menentang syariat Allah di muka bumi ini, tempatnya di neraka. Siapa yang mendustakan para rasul, mau satu, mau dua, mau semuanya, tempatnya di neraka. Ini cirinya orang yang alamah ahlun nar mendustakan para rasul. Wa anar neraka itu adalah azabnya. Azab Allah yang dimana Allah mengazab musuh-musuhnya atau orang-orang yang melawannya, yang mengingkarinya yang ber, apa, diri kepada Allah. Jadi neraka atau nar adalah siksaan atau azab Allah yang dimana Allah mengazab musuh-musuhnya di sana. Allah azab. Siapa musuh Allah? Ya orang kafirin, orang munafik, orang mujrimin, musuh Allah yang tidak mau tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Neraka adalah tempat penjara yang dimana Allah Subhanahu wa taala memenjarakan orang-orang mujrim ya nih orang mujrimin itu orang mujrim itu orang yang pendosa-pendosa besar ya Allah berkehendak Allah penjarakan di neraka penjara suatu saat nanti dikeluarkan kalau orang itu ada keimanan di dalam hatinya ya ada e, tauhid di dalam hatinya jadi neraka adalah penjara yang dimana Allah memenjarakan orang-orang mujrimin mujrimin itu orang-orang pendosa orang-orang zalim yang senantiasa melakukan dosa di ketika di dunia ya. Nah, neraka itu perlu diketahui <clears throat> neraka adalah tempat kehinaan. Siapa yang mendapatkan neraka adalah dia mendapatkan kehinaan yang sangat besar. Siapa yang mendapatkan tempatnya di neraka khusranul azim, dia mendapat kerugian yang sangat agung, kerugian yang sangat besar maksudnya. Siapa yang mendapat bagian di neraka itu orang yang sangat rugi sekali, kerugian yang sangat besar. Sudah. Kalau di dunia rugi ya nanti masih bisa makan, masih bisa tidur. Ya, orang rugi kecuali orang nggak ada iman, stres dia bunuh diri. Masih bisa makan sesuap senasi. Tapi kalau udah neraka itu rugi selama-lamanya sudah. Nggak ada, nggak ada batasnya, Pak. Khalidina fiha abada abada abada. Nggak ada batas waktunya alladzi la khizyun fawqahu yang dimana tidak ada tidak ada kerugian di atasnya orang oh, udah rugi sudah itu paling rugi orang masuk neraka itu kerugian yang tidak ada kerugian di atasnya maksudnya sudah paling rugi wala khasran a'dzam tidak ada apa namanya kehinaan atau kerugian di atasnya udah paling hina orang masuk neraka paling rugi sekali Mana dalilnya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al Imran ayat 192. Mana dalilnya bahwasanya orang yang masuk neraka itu orang yang paling hina sehina-hinanya dan orang masuk neraka adalah orang yang rugi, yang paling rugi. Yang paling rugi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Rabbana innaka man tudkhilin nar faqad akhzaitah." Ya Tuhan kami, sesungguhnya barang siapa yang engkau masukkan ke dalam neraka, maka sungguh telah engkau hinakan dia. Faqad akhzaitah, telah engkau hinakan dia wa ma lidzalimina min ansar dan tidak ada bagi orang-orang yang zalim seorang penolong pun sudah enggak ada seorang penolong pun kalau udah masuk neraka kecuali rahmat Allah Subhanahu wa taala dalam surat dilihat at-taubah ayat 63 At-Taubah ayat 63 Qala Allah Ta'ala alam ya'lamu annahu may yuhadidillaha man yuhadidillaha wa rasulahu fa anna lahu nar jahannam khalidan fiha dzalikal khizyul azim ya tidaklah mereka orang-orang munafik itu mengetahui bahwasannya yang apa barang siapa ya bahwasanya barang siapa yang menentang Allah dan rasul-rasulnya ya barang siapa yang menentang Allah dan rasul-rasulnya maka sungguhnya neraka jahanam itu baginya tempat tinggalnya dia kekal khalidina fiha kekal di dalamnya zalikal khizyul azim kata Allah itu adalah kehinaan yang besar ya ini kehinaan yang besar kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Az-Zumar ayat 15 Az-Zumar ayat 15. Qala Allah Ta'ala, "Innal khasirina alladziina khasiru anfusahum wa ahlihim yaumal qiyamah." Sesungguhnya orang-orang yang rugi, orang-orang yang rugi ialah orang-orang yang merugikan diri diri mereka sendiri dan keluarganya pada hari kiamat. Ala dzalika huwal khusranul mubin. Ingatlah yang demikian itu adalah kerugian yang nyata. Jadi orang yang rugi sungguhnya itu orang yang e, merugikan diri mereka sendiri masuk neraka dan keluarganya naudzubillah masuk neraka ya pada hari kiamat. Ingatlah yang demikian itu adalah kerugian yang nyata. Ya. Nah, jadi jelas di sini Allah Subhanahu wa taala eh, dalam ayat-ayat tadi menjelaskan di orang-orang yang masuk ke dalam neraka itu mendapatkan kehinaan yang sangat terhina dan mendapatkan kerugian yang sangat terugi ya wa kaifa la takuna an nar kama wasafana fi fiha fiha min al-'adzab wal alam wal ahzan ma tu'jizu an tastir an tastirihi aqlamuna eh, jadi bagaimana kita ya apa tidak di sini kalau disebutkan bagaimana kita uh, tidak takut kepada neraka ya dan juga disifati di dalamnya itu berupa azab-azab dan apa rasa sakit dan eh, apa namanya kesedihan yang dimana apa pulpen atau aklam ini apa pena menjadi lemah sekali atau tidak bisa menulisnya saking apa kalau kita mencipati neraka ya saking ngerinya ya azabnya yang begitu menyakitkan kesedihan di dalamnya sampai eh, tangan ini mau mensifati neraka itu lemah sekali tidak bisa kita menggapai di luar akal kita bagaimana apa kengerian neraka ya azab neraka dan juga tidak bisa lisan ini untuk mensifatinya saking apa namanya besarnya saking uh, dahsyatnya siksaan lisan ini susah sekali untuk apa mensifatinya ya karena Allah Subhanahu wa taala yang sudah mencukupi di dalam Al-Qur'an dan Rasulullah SAW dalam hadisnya tentang bagaimana sifat neraka bagaimana siksaannya ya nah di sini kemudian uh, dengan kenyataan yang begitu tapi orang-orang yang masuk ke dalamnya ke dalam neraka itu akan selama-lamanya kekal khaliduna ya yang dimana azab di dalamnya sangat pedih sekali kesedihan ya orang-orang yang masuk ke dalamnya itu akan kekal selamanya yang Allah kehendaki tentunya tapi kalau Allah kehendaki dia uh, apa namanya orang-orang mukmin orang muslim muslimin yang pendosa besar ya Allah menghendaki untuk diangkat diangkat di dalam eh, jadi dari neraka Ya paling dikata innal haq atala fi dham fi dhammil maqami ahlun nar finnar. Maka dengan demikian ya, maka sudah apa namanya? suatu kebenaran Eh, apa namanya orang-orang eh, ahlun nar itu mendapatkan celaan, mendapatkan celaan, mendapatkan kehinaan mereka dalam dalam neraka. Dan mereka berada di, di dalam tempat yang sangat menghinakan. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innaha sa'at mustaqarra wa muqama." Sesungguhnya jahanam itu seburuk-buruk tempat menetap dan tempat kediaman. Ya. Jadi sungguh apa namanya? Orang-orang yang masuk neraka itu sudah berhak mendapatkan celaan dan apa penghinaan ya di dalamnya karena mereka berada di tempat yang sangat terhina. Allah mengatakan innaha sa'at mustaqarra wa muqama. Semuanya, jahanam itu seburuk-buruk tempat menetap dan tempat kediaman. Al-Furqan ayat 66. Kalau Allah Ta'ala Allah berfirman dalam surat Sad ayat 55 sampai 56, "Hada wa inna litaghina wa inna litaghina syarra ma'ab la syarra ma'ab ya dan sungguhnya bagi orang-orang yang durhaka benar-benar disediakan tempat kembali yang buruk tempat-tempat kembali yang buruk jahannama yaslaunaha fabi'sal mihad yaitu neraka jahanam yang mereka masuk ke dalamnya maka amat buruklah jahanam itu sebagai tempat tinggal jahanam yaslaunaha fa bi'sal mihad yaitu neraka jahanam yang mereka masuk ke dalamnya maka amat buruklah jahanam itu sebagai tempat tinggal mereka ya jadi tempat eh, orang-orang neraka itu orang-orang ahli neraka itu adalah uh, seburuk-buruk makhluk yang masuk neraka dan mereka berhak untuk mendapatkan kehinaan celaan yang masuk ke dalam neraka karena tempatnya juga tempat yang uh, sejelek-jeleknya tempat seburuk-buruknya tempat yaitu di, di neraka nah uh, itu tentang uh, neraka kemudian akidah al-sunnah dalam meyakini adanya neraka ataupun uh, apa namanya surga bahwasanya perlu diketahui jamaah sekalian ibu-ibu ya uh, surga dan neraka itu ini menurut ahlu sunnah adalah dua makhluk Allah jadi kalau dikatakan surga dan neraka itu makhluk iya makhluk di dalam tohawi fi aqidah salafiyah yang dimana uh, eh, ahlu sunnah ya apa namanya menjadi rujukan ahlu sunnah ini ya, ya aqidah tohawi tahawiyah dan ma'ruf dengan akidah Tohawi yang dikenal dengan eh, apa kitab Tohawi dalam eh, apa kitabnya itu diterangkan di sini bahwasanya surga dan neraka adalah dua makhluk Allah makhluk kotani yang tidak akan hancur selama lamanya dan tidak akan diganti tidak akan hancur tidak akan fana ya uh, tidak akan binasa di dua makhluk Allah ini surga dan neraka ini tidak akan mengalami kehancuran dan binasa. Ya, ini dua makhluk. Jadi surga dan neraka itu makhluk, Pak. Makhluk Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam sebuah hadis ada hadis yang sahih bahwasanya nanti surga dan neraka itu saling ber, uh, saling ini, saling berbicara. Saling uh, eh, munakosa apa namanya? Uh, ya bicara, ngobrol. Dalam sebuah hadis, wahai neraka, ya surga mengatakan bahwasanya penghuni engkau adalah orang-orang yang menyembunyikan diri, yang sombong, mutakabir, yang akan menjadi penghuni neraka adalah orang-orang yang sombong, yang menyombongkan diri, yang takabur itu itu itu yang akan menjadi penghuni neraka. Kata surga, iya kalau aku yang akan menghuniku adalah orang-orang yang e, tawadu. Orang-orang yang apa namanya? E, tawadu kemudian lemah lembut kepada orang, kemudian berakhlak mulia itu ciri orang-orang yang akan menghuni surga ya orang takwa ya orang yang berakhlak mulia orang yang tawadu orang yang mengasihi orang lain ya orang yang apa eh, sayang kepada kaum muslimin dan yang lainnya nah ini jadi jelas uh, akidah sunnah. surga dan neraka adalah dua makhluk Allah dan Allah Subhanahu wa taala menciptakan surga dan neraka itu sebelum menciptakan makhluk-makhluk yang lain sebelum menciptakan makhluk yaitu jin manusia ya bumi, langit. Allah ciptakan dulu surga dan neraka. Kalau malaikat sudah ada, ya malaikat sudah ada. Nanti di sini ada keterangan hadisnya itu Jibril yang alaihissalam ya suruh melihat surga dan neraka sudah Allah ciptakan. Tapi mungkin Allah alam malaikat yang lain apa ada? Di sini malaikat Jibril yang sudah ada. Yang paling pertama kali Allah ciptakan itu arsh. Ada dua pendapat. Ada yang mengatakan kolam, kolam itu pena. Ada yang mengatakan arsh tempat bersemayamnya Allah. Ini ada ada dua pendapat yang mengatakan kolam dan mengatakan arsh. Tapi yang jelas dua-duanya itu adalah paling duluan. Makhluk Allah yang paling duluan arsh. itu tempat bersemayamnya Allah Subhanahu wa taala yang Maha Agung. Ada yang mengatakan pena. Nah, Allah Subhanahu wa taala Uh, telah menciptakan surga dan neraka sebelum makhluknya, sebelum manusia jin ya. Dan juga telah menetapkan ahla ahlan, apa namanya eh, penghuninya, masya Allah. Allah ciptakan surga dan neraka, penghuninya sudah Allah tetapkan. Siapa saja Allah ciptakan surga juga, Allah sudah tetapkan. Ya, mudah-mudahan kita termasuk daripada ahlul jannah. Ibu ibu ya. Jadi ingat Allah itu dulu menciptakan surga dan neraka, juga Allah tetapkan penghuninya siapa? Sudah dari A sampai Z sudah. sudah. Tetapkan di lahul Mahfud, di lahul Mahfud sudah. Eh, wajah wajah fatis kering sudah nggak akan bisa dirubah catatannya di lahul mahfud nggak akan orang kulit neraka sudah sebulan di surga sudah ya nah kemudian di sini Allah mencinta apa Allah tetapkan juga penghuninya faman syaa minhum ilal jannah fadlan minhu barang siapa yang dikehendaki dari mereka itu jadi penghuni surga itu karunia dari Allah dan rahmatnya nah ingat Barang siapa yang Allah kehendaki dari mereka itu dari makhluk manusia dan jin itu masuk surga itu atas dasar karunia dan apa rahmat Allah. Karunia dan rahmat Allah. Barang siapa yang dikehendaki dari mereka itu masuk neraka itu adalah keadilan Allah. Keadilan Allah. Barang siapa yang dari hambanya itu ditetapkan udah berpenghuni neraka, Allah berkehendak penghuni neraka itu udah keadilan Allah Subhanahu wa taala, ya. Allah tidak menzalimi. Maksud dengan keadilan Allah nggak akan menzalimi hambanya enggak. Allah mensiksa orang neraka itu bukan kedoliman dia hamba sendiri yang mendoliminya hamba yang mendolimi dia diri, diri sendiri ya wakulu ya ya'mal lima qad dan semuanya telah beramal sesuai dengan apa yang telah Allah tetapkan sudah Allah tetapkan dia sebagai ahli surga maka dia akan beramal dengan amalan ahli surga Orang siapa yang dia beramal apa dia ditetapkan sebagai di neraka maka akan beramal dengan amalan ahli neraka ya jadi mereka akan berjalan eh, sesuai dengan apa yang telah mereka eh, apa tetapkan, ya, sesuai dengan penciptaan mereka dari awal. Dia penghuni neraka, dia akan berjalan dia menjadi orang-orang yang akan menjadi penghuni neraka. Kalau dia penghuni surga akan berjalan di atas jalannya menuju tempat surga. Wal khair wa syarr apa mukadirani adalah ibad. Kebaikan dan keburukan sudah Allah tetapkan atas hamba-hambanya. Sudah Allah tetapkan. Nah, ini nanti akan bahas kita di bab kodar dan kodar ini bahasan yang sangat uh, ini sekali apa namanya perlu uh, secara ini apa uh, terperinci gitu ya karena banyak yang salah paham tentang masalah kodok dan kodar itu makanya harus itu termasuk keimanan usuludin meyakini kodok itu kodok itu ketetapan Allah ya kodok itu belum terjadi kalau kodar itu takdir kalau sudah terjadi itu kodar itu takdir Allah kalau belum terjadi namanya kodok Nah kita kan ingin berharap Allah menetapkan kita nih surga. Ya Allah mau mengetahui tapi belum terjadi. Nah kalau sudah terjadi itu ketetapan Allah takdir. Nah, kodar dan kodar ini ada tingkatannya dan harus diyakini harusnya. Ini nanti kita bahas ya, insya Allah. Ya, mudah-mudahan istiqomah kita ya. Nah, jadi itulah kita mudah-mudahan berdoa kepada Allah ya untuk menjadi penghuni eh, surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian berkata Muhammad bin uh, Abil Iz al-Hanafi dalam Syarah Tahawi dikatakan uh, tentang surga dan neraka ini perkataan imam besar mengatakan ya Imam Tahawi bahwasanya surga dan neraka adalah dua makhluk Allah. Maka telah sepakat Ahlus Sunnah bahwasanya surga dan neraka adalah dua makhluk Allah yang sudah mewujudah tadi al-an, sudah ada sekarang. Nah, ini ingat, surga dan neraka dua makhluk Allah yang sudah ada sekarang, sudah ada. Allah tetapkan sekarang sudah ada karena ada sebagian ahlu sebagian orang muslim yang mengaku muslim yang meyakini surga dan neraka itu belum ada sampai sekarang memang ada nanti tapi dibuatnya nanti pada hari kiamat nah bila dia menentang beberapa hadis-hadis dalil ya Al-Qur'an dan Sunnah. Jadi ingat ini ini ini, harus harus dipegang ini ya. Ini ini akidah. Surga dan neraka sudah Allah membuat, duanya-duanya itu makhluk Allah dan sampai sekarang sudah ada maujudatani al-an. dulu sudah ada sampai sekarang. Dan senantiasa Ahlus Sunnah itu berkeyakinan yang demikian. Ya, sampai datangnya alusunah Sunnah dari mulai zaman Rasulullah, para sahabat, tabi'un, eh, tabi'in, tabi'ut tabi'in sampai begitu keyakinannya. Tapi ternyata datanglah firqah-firqah yang eh, saya sebutkan firqah-firqah di antara Mu'tazilah wal Qadariyah dan mereka itu dua firqah yang sudah muncul ya dari tahun-tahun 300-an kalau nggak salah Hijriah maka dua firqah ini muncul dia mengingkari adanya surga dan neraka. Maksudnya surga dan neraka belum ada sampai sekarang. Dia mengatakan bahwasanya surga dan neraka itu Allah akan buat pada hari kiamat. Nah, nanti di sini ini pemahaman Mu'tazilah dan Qadariyah. Kalau ada dai yang mengatakan begitu, meskipun dia tidak terang-terangan saya itu sektenya Mu'tazilah, berarti dia dalam akidah akidah Mu'tazilah wal Qadariyah. Ini akidah yang menyimpang dari Ahlussunnah. Karena sekarang memang namanya beda, misalnya dia masuk ke namanya apa ya, Hizbut Tahrir ataupun apa namanya, tapi di dalamnya hakikatnya misalkan masih akidah Mu'tazilah hati-hati itu ya E, jadi kalau mengatakan ada udah di Indonesia oh, di tokoh seorang kiai dia bukan buku mengatakan surga dan neraka itu akan hancur bukunya beredar hati-hati dengan buku-buku ada yang mengatakan begitu jadi surga dan neraka itu akan hancur katanya ya dengan dalil dengan dalil mereka dari Al-Qur'an tapi mereka tafsirkan dengan sendiri tidak merujuk kepada ahlus ulama-ulama ahlus sunnah dan imam al-mufassirin para imam-imam ahli tafsir akhirnya merancu akhirnya nah, orang yang bodoh awam ya karena yang buatnya kiai yang buatnya alim ya percaya aja nah, padahal dibalik itu adalah ada kesesatan ya tanya penyimpangan di sana ya nah ingat ini harus dipegang ini yang saya nukil juga adalah <clears throat> perkataan mereka mutazila, atau Qadariyah. Ya ini ini ini awalnya muncul sektenya ini, tapi setelah waktu berjalan ibu-ibu sekalian, sekte ini dia beranak. mutazila sampai berapa ratus sekte sampai sekarang. Qadariyah berapa sekte? Sesuai dengan orang yang mendirikannya, alirannya terus ya. Inilah alubidah itu dalam masalah akidah selalu berpecah terus. Kalau sunnah sudah dari waktu dari generasi awal dia ketika terjadi muncul fitnah kenapa dengan macam-macam nama muncul ahlul hadis muncul ahlul asar muncul ahlus sunnah wal jamaah muncul sekarang as-salafi itu semuanya sama karena kenapa dengan nama itu supaya membedakan terjadi perpecahan di antara firqah-firqah itu maka muncullah nama-nama itu itu sebenarnya sama alul asar, alul hadis dari kurun zamannya ya, Imam Ahmad, Imam Tirmizi, Imam Daud ya, mereka muncul dengan nama ahlul hadis. Ahlul hadis. Zaman-zamannya Ibnu Qayyim, zamannya 400, 500 eh, dengan ahlul asar. Terus karena banyak firqah-firqah yang mengaku dirinya sebagai ahlus sunnah padahal terlalu jauh dari ahlus sunnah. Nah, itu satu saja ya untuk namanya. Jadi kalau kalau yaitu itu muslim yang sebenarnya kaum muslim yang sebenarnya dia memakai nama tapi namanya yang yang yang dinisbatkan kepada sunnah nabi dan para sahabat tapi kalau sekte lain dinisbatkan kepada tokohnya ataupun kepada ajarannya yang dia contohnya seperti uh, mu'tazilah dinisbatkan kepada ajarannya mu'tazilah baina manzilatain di antara Mu'tazilah saya ah, ini sedikit untuk hanya pengetahuan. Dikatakan Mu'tazilah dari dulu awalnya dia mengatakan orang yang pendosa besar di kalangan kaum muslimin itu berada di antara dua manzilatain, di antara dua manzilatain tahu apa? Tidak kafir, tidak mukmin, tengah-tengah. Apa maksudnya? Manzilatain di antara tidak di antara dua dua sisi. Jadi dikatakan orang yang muslim mabuk, jina tidak kafir, tidak mukmin di antara menzintain bahasa Arabnya, di antara dua dua tempat lah di dunia. Enggak enggak dirinya enggak dikafirkan, enggak dibilang orang muslim, enggak dikafirkan, tapi ketika di akhirat sama dengan khawarij. Dia mengatakan kekal di neraka. Hasil akhirnya sama dengan khawarij. Bedanya dengan khawarij, kalau khawarij mengatakan di dunia orang Islam berdosa besar, langsung dia bilang kafir halal darahnya, boleh diambil istrinya, anaknya, hartanya. Terjadi kan pembunuhan langsung. Itu Khawarij. Tapi Mu'tazilah enggak. Dia bukan kafir, bukan mukmin di dunia. Tapi di akhirat sama seperti Khawarij, dia kekal di neraka. Nah, akhirnya lahirlah sekte Mu'tazilah. Dan dari sekte ini bukan itu pemikirannya banyak dalam hal keimanan, Al-Qur'an terus. Yang saya ini kan satu sisi aja keyakinan mereka yang menyimpang Mu'tazilah. Qadariyah ini munculnya Qadariyah dinisbatkan kepada pemahaman dia, akidah dia, Qadariyah mengatakan bahwasanya e, makhluk itu sebelumnya tidak ditetapkan apa tidak takdirnya itu tidak ditetapkan Allah. Jadi Allah mengetahui takdir hamba setelah terjadi. Jadi setelah terjadi, jadi Allah mengetahui perbuatan hamba setelah hamba itu melakukan. Jadi Allah itu sebelumnya nggak tahu. Seperti bapak nanti habis ini mau apa? mungkin ke rumah mau apa nah Allah tuh nggak tahu begitu bapak tahu di rumah itu tidur makan ah tahu itu makan tidur nah qadariyah ini kata Ibnu Qayyim adalah majusinya hadhil ummah kenapa dia menganggap si orang-orang itu pribadi berarti yang menciptakan perbuatannya sendiri berarti dikatakan Tuhan Tuhan itu banyak jadi setiap orang bisa dikatakan Tuhan karena dia yang menciptakan perbuatan sendiri dan Allah nggak mengetahui dikatakan kodaria ini main melenceng nah ini nanti akan bahas dibahas sebab kodar dan kodar bagaimana bisa melencengnya dia secara pikiran memang kayaknya betul ini dengan <laughs> dengan dalil juga misalkan tapi setelah itu dia sudah sesat menyesatkan kodaria sampai sekarang ada saya sebutkan para ulama itu ada sampai sekarang, cuman berganti uh, label jubah, uh, berganti baju, tapi hakikatnya dia dia itu. Nah orang yang sudah paham tentang ilmu dia akan membedakan dia tahu ya insya Allah ya nah, ini saya terangkan tentang dua sektor yang dimana kalau ahlu bid'ah apa orang yang di luar ahlu sunnah dia menisbatkan kepada nama-nama apa eh, tokohnya atau juga apa namanya keyakinannya atau juga yang lainnya kalau sunnah tidak, dia akan menisbatkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan tiga generasi para sahabatnya, para tabiin sebat itu harus sunnah wal zaman dari zaman ke zaman. Nah intinya jadi mereka di antara kaum muslimin yang ya, menyimpang adalah mereka mengatakan surga dan neraka itu belum terjadi. Jadi Allah akan menciptakan surga itu sebelum uh, al-jaza, sebelum alam apa pembalasan yaitu alam hisab dan yang lainnya sebelum uh, alam ba'as yang lainnya. Ini ini ini ini kebohongan. Ya. Jadi mereka uh, dua tokoh ini menolak dalil-dalil atau nas-nas ya uh, yang yang sudah ada dalam syariat yang dimana mereka menyelisihi apa dalil-dalil dalam syariat ya dan me, apa namanya menghilangkannya hmm. ya mereka menyimpang menyimpangkan apa namanya mentakwil nas-nas dan yang lainnya ya mereka menyimpang dari uh, dari yang semestinya mereka sudah sesat dan juga menyesatkan ya. ya. Karena mereka mengatakan apa mentahrif Al-Qur'an. Jadi mereka pakai dalil tapi mereka simpangkan Al-Qur'an itu bukan dari bukan harus semestinya gitu ya, bukan ta tafsir yang sebenarnya itu. Nah itu e, tentang masalah surga dan neraka ya. Keyakinan sunnah wal jamaah. Saya apa dipotong karena nggak ada yang ini terlalu ini tak perlu dibahas ya. Kemudian Eh, yang lainnya dalil-dalilnya al sunnah yang menunjukkan bahwasanya surga dan neraka itu uh, makhluk Allah dan sudah ada sampai sekarang nah, perlu ada dalil kita al sunnah mengatakan surga dan neraka itu dua makhluk Allah yang sudah ada sampai sekarang mana dalilnya lihat di sini yang pertama dalil Al-Qur'an Al-Qur'an yang menetapkan surga dan neraka sudah ada sekarang dan dia makhluk dua-duanya kalau Allah Ta'ala Allah berfirman dalam surat Al-Imran ayat 133 U'iddat lil muttaqin Ali Imran ayat 133. Kami sediakan atau aku sediakan ya eh, surga dan neraka itu bagi orang-orang yang bertakwa. Eh, maaf, kami sediakan maaf, surga itu bagi orang-orang yang bertakwa bukan neraka. Kami sediakan surga dan neraka itu bagi uh, surga bagi orang-orang yang bertakwa. Ah, ya. Jadi kami sediakan surga itu bagi orang-orang yang bertakwa. Ini kami uidat dalam bahasa Arab uidat artinya sudah ada. Seperti bahasanya suami kita mau datang ibu ya ya itu udah ibu sediakan di meja makan ada nasi ada lauk pauk itu sediakan muidat oh, sudah disediakan sudah ada Ya, Allah mengatakan uidat kami sediakan surga bagi orang yang bertakwa. Kemudian dalam surat Al-Hadid ayat 21, puluh oh, lil ladina amanu billahi wa Surat Al-Hadid ayat 21. Eh, kami sediakan surga surga itu bagi orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Sediakan lagi, uidat lagi, uidat. kalau menemui Al-Quran kata-kata uidat, lilladzina amanu billahi wa rasulihi uiddat lil muttaqin itu mengatakan surga sudah ada, disediakan bagi orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, orang yang bertakwa. Dalam ayat yang lain, Ali Imran 131, uidat lil kafirin kami sediakan neraka itu bagi orang-orang kafir. Nah, sekarang neraka, neraka juga sudah ada. Kami sediakan bagi orang-orang kafir, sudah ada sekarang. Dalam surat An-Naba ayat 21 sampai 22. Kalau Allah Taala, "Inna jahannama kanat mirsada." Sesungguhnya neraka jahanam itu padanya e, ada tempat pengintai. Ya. Lil ma'aba Eh, menjadi tempat kembali bagi orang-orang yang melampaui batas. Nah, di sini Allah mengatakan di dalam jahanam itu ada tempat pengintai. Sudah ada sampai sekarang. Disediakan bagi orang-orang yang melampaui batas. Kemudian dalam surat uh, surat apa? An-Najm ayat 13 sampai 15. Allah Subhanahu wa taala berfirman 13 sampai 15. Walaqad ra'ahu nazratan ukhra. Dan sungguh ya dia itu Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah melihat apa nah, malaikat Jibril maaf pada kesempatan yang lain Indah Sidratil Muntaha yaitu di sisi atau di samping Sidratul Muntaha. Sidratul Muntaha itu pohon yang besar nanti di langit ketujuh. Indah Jannatul Ma'wa dan di samping Sidratul Muntaha itu di, di samping Sidratul Muntaha itu ada surga tempat kembali makwa surga makwa ada keterangan makwa ini adalah nama surga juga jadi di samping sidratul muntaha itu ada surga namanya jannatul makwa surga tempat kembalinya bagi orang-orang yang beriman nah berarti rasul melihat jibril di, di samping sidratul muntaha dan di samping sidratul muntaha itu ada surga surga karena surga sudah jelas ada berapa delapan ada delapan tingkat surga, ada delapan jenis surga dan ada seratus tingkat di surga. Jadi kalau ditanya pintunya itu ada delapan, kalau tingkatnya ada seratus. Ya mudah-mudahan lah kita ya, tapi minta yang tinggi Pak. Ya di bawah juga nggak apa-apa alhamdulillah menikmati tatimu solehan. Lebih ah, lebih tinggi lagi, wah alhamdulillah ya rabbil alamin. Ya, maka mintalah surga, minta kalau minta surga Firdaus kata Rasulullah, ya. Minta firdaus ya. Is'alul uh, is'alul jannah al jannatal firdaus. Karena kenapa mintalah surga surga firdaus. Surga firdaus itu surga yang paling tinggi dan paling tengah. Yang di mana sakfuha di mana langit-langitnya adalah arsyir rahman. Langit-langitnya surga firdaus, langit nih. Ah, ini langit-langit ya itu adalah arsyir rahman. Langitnya itu. Ya, ya dekat dengan Allah Subhanahu wa taala ya minta surga firdaus nggak apa kita berdoa Allahumma inna as'aluka al-jannatal firdaus al-a'la Allahumma inni Allahumma inni as'aluka al-jannatul firdausil a'la. Minta tiga kali. Barang siapa yang dia memohon surga tiga kali dan mohon pertolongan dari neraka tiga kali, maka surga itu akan berkata. Nah, ini makhluk kan? Maka surga berkata, Ibu, maka jangan lupa setiap sholat minta surga tiga kali dan jauhkan neraka tiga kali. Allahumma inni as'aluka al-jannah wa a'udzubika minan nar. Allah min as'aluka jannah wa astajiruka minan nar. Itu yang pendeknya, ada yang panjangnya ada. Maka kalau orang berdoa dengan doa itu, surga mengatakan, "Ya Allah, masukkanlah dia ke dalam surga." Atau mengatakan, "Ya Allah, eh, lindungilah aku, lindungilah aku berlindung padamu dari neraka." Dijauhkan dari neraka. Maka neraka mengatakan, "Ya Allah, lindungilah dia dari aku, dari dari neraka." Rajin berdoa itu, Pak. Ya, rajin setiap hari ketika sujud, ketika ya. Nah itu dalam eh, dalil-dalil uh, dalam Al-Quran ibu ya bahwasanya surga dan neraka itu sudah ada dalilnya tadi dan banyak sekali kalau disebutkan uh, itu dalam Al-Quran karena dalam hadis sekarang ya tadi Al-Quran sekarang dalam hadis di sini adalah hadis yang sahih juga di antaranya tadi ya kesimpulan tadi <clears throat> Rasulullah SAW Eh, pernah pernah melihat Sidratul Muntaha ketika uh, Mi'raj dalam hadis Isra Mi'raj itu yang panjang dalam Muslim. Dan juga melihat di sampingnya adalah surga Ma'wa. Nama lain surga Ma'wa kalau diterjemahin Ma'wa itu tempat kembali, tapi ini nama surga namanya Jannatul Ma'wa. Dan juga dalam hadis Sahihain Bukhari dan Muslim dari jalur Anas bin Malik tentang kisah uh, tentang kisah Isra dan Mi'raj Nabi. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika itu dilangitkan uh, dibawa oleh Jibril alaihissalam sampai Sidratul Muntaha ya dan melihat Sidratul Muntaha itu apa di sana diterjemahinnya berubah warnanya di Sidratul Muntaha apa khosyiha alwan jadi warnanya itu berubah-ubah dan tidak bisa dibayangkan kata Rasulullah Rasulullah Rasul la adri mahia sampai indahnya Rasul tidak bisa membayangkan Sidratul Muntaha itu. Jadi di Sidratul Muntaha itu pohon yang besar. Setiap pohonnya itu ada para malaikat. Ya, setiap di setiap eh, daun di daun-daunnya itu ada malaikat katanya ya Rasul melihat nah, ini pohonnya wabah alam sangat besar sekali sangat agung karena ada langit ketujuh nah kemudian Rasulullah SAW kemudian aku masuk ke dalam surga Rasul nah, setelah melihat surat muntaha melihat Jibril Rasul melihat surga uh, masuk summa dakhaltul jannah nah ini siapa yang sudah masuk surga Rasul Siapa orang yang sudah masuk surga tapi belum meninggal? Rasul. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Nabi kita. Makanya apa yang digambarkan Rasul tentang surga itu hak betul, bukan khayalan Rasul kita Nabi mulia sudah masuk surga. Dakhalatul jannah fa idza janabatul lu'lu. Ada hadis Bukhari sana Pak tentang dari jalur Anas bin Malik. Enggak ada. Oh nggak ada beda ya. Dikira ini punya sama karena sama apa ininya penulisnya itu ya, Hadis Bukhari tentang Anas bin Malik tentang Rasulullah Isra masuk ke dalam surga. Ah, apa di sana faida janabatul lu'lu? Tanahnya ya, apa ya? yang diterjemahkan di sana? Uh, mutiara. Ternyata Rasul Nah, minyak kasturi kun mutiara itu apanya? Mutiara apanya di sana? Yang kubahnya. Jadi janabah di sini artinya janabah artinya kubah-kubah. Dia Rasul melihat kubah-kubah mutiara. Mungkin rumah-rumahnya di atasnya ada kubah, istananya ada mutiara-mutiara. Ada nggak di dunia orang bangun rumah kubahnya mutiara? Ada nggak ibu? Nggak ada. Atau eh, emas aja emas batangan disimpan jadi batanya nggak ada. Mungkin orang dianggap gila itu sekarang. Ya, nggak ada. Jadi di sana nanti ada rumah dari emas, masya Allah. Ubahnya di mutiara. Ini Rasulullah melihat. Ketika itu Rasul memegang tanahnya, ternyata itu misik minyak wangi yang sangat harum. Tanahnya aja minyak wangi, bukan tanah biasa. Ya, ubahnya mutiara. Masya Allah ya. Maka barang siapa yang dia e, rela mengorbankan hanya kehidupan yang hina ya di dunia eh, mengorbankan maaf eh, akhirat yang begitu agung, begitu nikmatnya besar hanya dengan kehinaan di dunia, maka rugi, maka rugi betul ya. Maka bersabarlah ya, bersabarlah di dunia ini. Semuanya nggak akan abadi. Lihat, ini 60, 50 ya saya sarankan istiqomah bersabarlah Pak ya semua ya dunia ini banyak fitnah banyak ujian cobaan ya kita tempat kita kembali adalah nanti surga insyaallah amin ya Allah rabbal alamin dalam sahihain dalam hadis Bukhari dan Muslim dari jalur Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala inna ahadakum idza mata arada alaihim eh, maq'aduhu eh, bil ghadati wal ashi. Sesungguhnya, nah ini tentang dalil bahwasanya surga neraka sudah ada. Dalil yang pertama tadi, Isra Mi'raj Rasul pernah masuk, Rasul lihat kubahnya dari lulu-lulu dari apa lulu lulu itu artinya mutiara pak jadi toko lulu bacanya bukan lulu tapi yang lulu <laughs> bahasa Arabnya lu lu pakai tekanan lu lu wal marjan ada kan sebuah ya itu mutiara artinya jadi toko dulu itu toko mutiara ya apa namanya uh, supermarket itu nah dalil yang kedua adalah dalil hadis dari Bukhari dan Muslim jalurnya Abdullah bin Amr Abdullah bin Umar maaf sesungguhnya uh, salah satu di antara kalian apabila meninggal dunia dan didudukan di apa namanya di alam barzah, ini di alam barzah, maka akan diperlihatkan tempat duduknya setiap pagi dan sore. In kana ahlu ah, min ahli jannah fa ahli jannah. Jika dia itu seorang ahlu surga, ini sudah disebutkan dalam masalah alam barzah. Bang. Jika dia ahlu surga nanti akan dilihatkan tempat duduknya di surga itu dilihatkan terus di alam barzah itu. Apabila dia ahli neraka akan dilihatkan tempat duduknya di neraka terus dilihatkan maka akan disebutkan hada maq'aduka hatta yab'atsaka Allahu yaumil qiyamah. Ini tempat duduk kamu sampai nanti Allah akan apa membangkitkan kamu pada hari kiamat. Terus disebut ini tempat duduk kamu, masyaallah. Maka sedihlah kalau orang-orang yang dilihatkan neraka tiap pagi dan petang terus ya sedih. Bukan dilihatin aja dia merasakan panasnya, merasakan ah, ininya ya, bagaimana kengeriannya. Orang dilihatkan surga bagaimana ya semerbaknya surga juga dia kecium dibukakan pintu surga didatin ini surga kamu ini tempat duduk kamu makanya orang nanti kalau masuk surga pak dalam sebuah hadis disebutkan surga itu pintunya batas antara palang pintu dan pintu nanti akan dibahas kita sifat surga itu mulai dari rumahnya bagaimana pintunya insyaallah ya insya seolah-olah maka kaanaka kaanaka taroha ya, jadi itu basis surga seolah-olah kita melihatnya dengan baca dalil-dalil seolah kita melihatnya tapi tidak akan kebayang memang wala ainun apa wala udunun samiat wala apa, namanya tidak pernah terbayang dengan apa hati tidak pernah terdengar dengan telinga ah, yang digambarkan itu di atasnya tidak akan terbayang nanti sudah masuk insyaallah ya akan eh, apa namanya melihat kenyataan yang yang sebenarnya ya nah jadi antara uh, palang pintu dan palang pintu itu jaraknya seperti Mekah dengan Bahrain dalam hadis. Mekah Bahrain. Bahrain itu sekarang itu Kuwait, Bahrain, Uni Emirat dulu Rasulullah mengatakan Bahrain itu itu jazirahnya itu yang sekarang jadi Kuwait, Bahrainnya sendiri, Emirat Arab sampai kini Qatar. Itu Bahrain namanya dulu zaman Nabi Nah, sekarang bahayanya cuma itu aja kan. Padahal kata kan saya bilang seorang dokter dari Qatar yang di radio dikatakan ketika dia mensar hadis ini bahwasanya jarak antara palang pintu tahu palang pintu Pak ya? Itu di pintu ada palang pintu, ada palang pintu sampai palang pintu surga satu surga aja pintu satu surga jaraknya seperti Bahrain sampai ke Mekah itu sebenarnya faham ya, apa eh, takrib bil faham maksudnya untuk mendekati pemahaman pun lebih dari itu barangan dari Mekah sampai ke kita ini sampai ke Qatar Bahrain itu itu jarak palang pintunya tapi nanti hari kiamat itu surga itu akan penuh berjubel-jubel orang masuk ke dalam surga <laughs> penuh nanti ternyata kata Rasulullah satu saat nanti pintu surga itu akan penuh orang masuk surga berduyun-duyun itu ya ada delapan kalau surga kalau neraka ada tujuh. kalau neraka ada tujuh. kalau surga ada delapan. nah ya nah itu uh, pintu surga uh, ya nanti ketika orang masuk ke dalamnya ini saya saya loncat dulu ya uh, belum kesam belum bahasannya pada ibu ya tapi saya loncat untuk lebih uh, motivasi kita nih begitu orang masuk maka akan mengenal rumahnya lebih dia kenal rumah di dunia. Jadi kita akan masuk akan tahu rumah kita itu udah Allah kasih ilham. Dan orang akan mengenal tempat tinggal di surga seperti dia mengenal rumahnya ketika di dunia, bahkan lebih akan mengenalnya. Masya Allah. Akan tahu Pak, akan langsung orang terarah dengan surga yang Allah ilhamkan rumah dia nggak akan berebut enggak, iya, udah ada bagian-bagiannya. Rumahnya sudah sediakan, Ibu, masya Allah. Ya, Ah, jadi orang masuk surga sudah nanti ketemu istri, istrinya yang bidadari itu sudah Allah sediakan dan akan kenal dengan istri kita. Dia akan mengenal kita langsung menyambut. Nah, jadi nanti ibu jangan cemburu, bapak ini dinikahkan oleh Allah dua bidadari dalam di sini sedangkan jadi paling rendah yang mendapat istrinya di surga itu cuma dua bidadari sampai yang paling tinggi 700 bidadari bagi siapa orang yang mati syahid syuhada jadi di antara itu mungkin ada yang lebih dari dua. Allah a'lam. Bertingkat-tingkat. Ya makanya kalau yang punya istrinya satu di dunia, tambahnya istrinya itu satu, tambah bidarinya dua, ah, tiga. Ya. <laughs> kalau yang istrinya empat di dunia, dua-duanya masuk surga, ya istrinya dia juga, karena istrinya yang di dunia ini, kalau masuk surga, istrinya dia juga sampai di surga. Jadi istri bapak itu kalau satu di sini satu pemahaman, satu keimanan, juga masuk surga nggak kemana-mana istri bapak juga. Nanti dalil disebutkan. Ditambah juga Allah nikahkan dua bidadari surga yang ada langsung Allah ciptakan langsung di, di surga. Nah, jadi begitu Pak ya. nggak akan cemburu ibu, nggak akan karena ibu sendiri kalau masuk surga ya dirubah oleh Allah. Ya, yang udah tua ya jadi muda kembali dan lebih dari bidadari katanya dari berbagai lama wanita-wanita dunia yang masuk surga itu lebih segalanya dari bidadari lebih dari ada rupanya akhlaknya semua karena mereka diuji di dunia ibadah kalau diuji diuji akhirnya masuk surga kalau bidadari langsung Allah ciptakan ya, uh, Rasulullah gambarkan kan bidadarinya saja seandainya kalau bidadari itu menampakkan di dunia maka sinarnya itu sinar matahari akan redup kalah dengan sinarnya uh, wajahnya bidadari itu dan jilbabnya, khimarnya, kain kerudung yang dipakai bidadari lebih baik dari dunia seisinya. Nah, menandakan berarti bidadari surga itu dia berkerudung. Iya kata para ulama, makanya lihat ada sebuah syair Lihatlah, wahai wanita-wanita muslimah, kalian ya tidak apa-apa, tidak ada apa-apanya kalau dibandingkan mereka ya kecantikan yang sekarang mereka ada itu. Tapi mereka masih sopan, mereka memakai apa? kain kerudung penutup kepala. Kan Rasul mengatakan mengatakan kain kerudungnya saja yang dipakai oleh bidadari lebih baik di dunia dan isinya, apalagi yang lainnya. Ya ini menandakan batalnya hanya hal yang sepele saja kerudung, apalagi yang lainnya, bajunya, perhiasannya, belum lagi yang lain yang lainnya. Allah. Ibu ya, makanya nanti kenapa dikatakan uh, wanita dunia ini lebih baik, makanya Sayyidah Ahlul Jannah itu ada empat. Sayyidah Ahlul Jannah, pemimpin wanita-wanita pemimpin di surga itu ada empat itu Khadijah, Asia, Fatimah, Aisyah. Dari dunia kan? Bukan bidadari tapi ini empat Sayyidah, pemimpin wanita arus surga ada empat Maryam, Aisyah, eh, eh Asia, Fatimah dan Khadijah. Itu dari bumi kan, kemudian masuk surga. Ya, itu Sayyidah ini. Nah ini tentang uh, gambaran surga. Kemudian sudah sudah ada surga itu. Tapi ini kita belum ke surga, neraka dulu ya tapi sudah ke surga nggak apa-apa ya. Kita bahas nanti uh, juga. Nah ini intinya tadi hadis yang sahih dari eh, hadis Abdullah bin Amr, Abdullah bin Umar, bahwasanya surga itu sudah ada. Karena orang yang di alam barzah dilihatkan tempat duduknya tiap pagi dan petang, tiap pagi dan petang terus berarti sudah ada surga dan neraka itu. Kemudian juga dalam hadis yang lain, hadis riwayat Imam Eh, di sini diriwayatkan dari hadis Al-Bara bin Azib eh, ya masih Ashabus Sunan. Ya Ashabus Sunan ya Tirmizi, Nasai yang lainnya. Di sini disebutkan Yunadi eh, munadi minasama sama. Ketika orang itu sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan dari malaikat munkar dan nakir di alam barzah, maka akan ada orang yang menyeru dari langit. Ya, benarlah hambaku ini katanya benar maka eh, fa'afrishuhu minal jannah maka bentangkanlah hamparkanlah tempat tidur dari surga waftahu lahu baban ilal jannah maka bukakanlah pintu yang menuju kepada surga nah berarti sini waqala fayatihi min rauhiha eh, wa tayyibiha wa tayyibiha maka datanglah dari arah surga itu apanya bau harumnya apa kebaikan-kebaikannya apa namanya eh, apa punya bau harumnya yang semerbaknya datanglah karena dibukakan pintu surga itu nah berarti menandakan apa maksudnya dalil ini surga sudah ada neraka sudah ada dibukakan dibentangkan tempat tidur dari surga di sini kan ya. hadis yang lain hadis yang lain ya e, tentang adanya surga dan neraka hadis riwayat muslim dari Aisyah ketika itu pernah terjadi gerhana matahari di zaman Nabi saw kemudian eh, Aisyah menyebutkan hadis dan kalau Rasulullah saw Ketika iya. itu Rasulullah sedang sholat e, gerhana matahari, yaitu sholat e, eh, kusuf. Ya. Waktu sholat kusuf, maka Rasul mengatakan, Ra'aitu fi maqami hadha kula syai'in e, wa'adtuhum. Oh, ya. Ketika itu Rasul setelah sholat mengatakan begini, saya melihat di tempat dudukku ini, eh, tempat berdirinya Rasul waktu sholat itu, diperlihatkan segala sesuatu yang telah dijanjikan kepadamu. Jadi ketika Rasulullah memimpin sholat itu dilihatkan surga dan neraka. Ya, dan dilihatkan surga di antaranya. Ketika laqad eh, laqad ra'ai tani dan sungguh kamu telah melihat aku Ketika itu Rasul dia apa namanya seperti mau mengambil sesuatu ketika sholat. Para sahabat melihatnya. Rasul ketika mau apa ketika sholat eh, apa seperti mau mengambil sesuatu gitu atau dia maju ke depan, maju ke depan kemudian ambil sesuatu. Para sahabat nggak tahu itu Rasul kenapa dia lagi sholat gerhana, dia mau ngambil sesuatu, tangannya ngangkat gini, terus dia maju ke depan. Kemudian kamu melihat uh, apa sini uh, melihat aku ketika itu langsung uh, aku maju ke depan dan mengambil sesuatu. Maksudnya Rasul melihat surga. Jadi melihat surga dan dia apa ingin ngambil sesuatu yang ada di surga itu. Dilihatkan surga langsung ketika lagi mimpin sholat gerhana. Rasul makanya melangkah ke depan pingin apa bahasa Sunda ngerawel bahasanya apa bahasa Indonesia nya ah, menggapai Rasul pingin menggapai apa buahnya apa sesuatu yang di surga pingin ngambil gitu nah kemudian tiba-tiba Rasul dia mundur lagi mundur mundur nah, engkau ah, mundur karena kenapa aku melihat eh, neraka jahanam di mana apa neraka itu saling apa namanya apinya itu saling melahap satu sama lain apinya itu maka Rasul mundur dilihatin neraka dan kau melihat aku tadi mundur bahwasanya aku tadi melihat neraka sudah surga sudah neraka melihat apinya melahap satu sama lain wah ya apinya kan banyak sekali apa namanya besar sekali maka Rasul mundur Nah, para sahabat dengan gak lihat, yang lihat Rasul saja. Para sahabat lihat ke Rasul kenapa lagi sholat dia maju terus pingin menggapai sesuatu, pingin menggapai sesuatu. Kemudian tiba-tiba sudah itu dia mundur. Ya, Rasul ceritakan tanya, bahwasanya di tempat berdiriku tadi ketika sholat Eh, dilihatkan segala sesuatu yang yang telah Allah janjikan kepadamu yaitu surga dan neraka. Nah, ini berarti benar. Berarti surga dan neraka sudah ada. Dan Rasulullah kan dilihatkan, dilihatkan ini, artinya. ya. Allah alam uh, hadisnya panjang sekali di sini uh, riwayat Imam Muslim dan juga di Bukhari juga ada ya. Nah, maka Rasul mengatakan dalam hadis Muslim dalam hadis yang sahih jalur Aisyah Rasul mengatakan lau ta'lamu nama a'lam ma'alamu labakaitum kathiron. Jika seandainya engkau mengetahui apa yang aku ketahui tentang neraka maksudnya, maka engkau akan banyak menangis. Kata Rasulullah, la dhahiktum qalilan dan kamu akan sedikit eh, sekali ketawa. Jika seandainya engkau mengetahui yang ya, mengetahui seperti yang aku ketahui melihat surga dan neraka, maka engkau akan banyak menangis sudah, nangis terus dan sedikit ketawa. Nah, berarti Rasul sudah melihat surga dan neraka. Dalam hadis yang lain muwatta ya, wasunan. Imam Malik dalam hadis Ka'ab bin Malik qala kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya ruh orang beriman itu qairun ta'alaku fi syajaril jannah. Bahwasanya ruhnya orang beriman itu akan disimpan di tembolok burung. Burung yang ada di surga yang burung itu akan bertengger, bertelekan atau bertengger di pohon-pohon surga ya ruhnya orang beriman itu akan disimpan di borong di bulu, apa di temboloknya burung-burung surga dan sampai nanti Allah Subhanahu wa taala akan mengembalikan ruhnya itu ke jasadnya pada hari kiamat. Hadis riwayat ya tadi ya dalam muwatta dan hadis sunnah. Eh, ini hadisnya yang itu ya tentang dalil-dalil bahwasanya surga dan neraka itu ada. Di antaranya satu lagi nih saya kasihkan hadis riwayat Imam uh, Muslim dan Sunan Sunan ya ashabus Sunan dan juga Imam Ahmad dari hadis hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala nah ini ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan surga dan neraka ini ini hadis yang sudah jelas ketika Allah Subhanahu wa taala sudah menciptakan surga dan neraka kemudian Allah mengutus Jibril alaihissalam Allah mengutus Jibril supaya melihat surga terlebih dahulu lihat surga wahai Jibril nah idhab katanya lihat atas surga dan lihatlah apa apa yang aku sediakan bagi penghuni surga di dalamnya Allah sudah lihat sudah buat surga dan neraka kemudian menyuruh Jibril supaya melihat surga lihat Jibril itu surga kemudian lihat apa yang aku sediakan bagi hamba-hambaku nanti yang akan menghuni surga lihat maka apa, apa berangkatlah Jibril kemudian Jibril melihatnya apa-apa yang Allah sediakan di dalamnya tentang kenikmatan surga. Kemudian Jibril datang lagi kembali kepada Allah wa wa izzatuka demi kemuliaanmu demi keagunganmu Jibril berkata kepada Allah demi keagunganmu ini sumpah demi kemuliaanmu semuanya tidak ada orang yang mendengarnya tidak ada seorang pun yang mendengarnya tentang surga pasti dia akan pingin masuk ke dalamnya ya pengen masuk ke dalamnya maka sudah itu diperintahkan kepada surga supaya surga itu dihiasi dikelilingi dengan hal-hal yang di benci oleh hawa nafsu. Sudah itu Jibril melihat katanya pasti kalau orang mendengarnya akan masuk dalam surga itu, akan ingin masuk ke surga itu. Kata Rasul eh, maaf Allah Subhanahu wa taala berkata ber, berfirman maaf eh, kepada surga, hiasilah surga itu dengan hal-hal yang dibenci dengan hawa nafsu. Ya, dibenci hawa nafsu. Maka Eh, Allah menyuruh lagi kepada Jibril kembali lagi lihat apa itu dalam surga. Ketika Allah Jibril alaihissalam melihat surga, melihat di mana surga itu dikelilingi oleh hal-hal yang dibenci hawa nafsu, dibenci hawa nafsu, dibenci hawa nafsu. Maka dia kembali lagi dan mengatakan demi kemuliaanmu bahasanya aku takut, aku khawatir tidak ada seorang pun yang bisa masuk ke dalam surga. Ya, ketika dari awal kan surga belum dikelilingi sesuatu yang dibenci hawa nafsu ya ketika sudah dikelilingi oleh apa sesuatu yang dibenci hawa nafsu maka Jibril mengatakan aku takut khawatir kalau surga itu tidak ada yang memasukinya seorang dia akan yang selamat tidak akan ada maksud tidak ada yang akan masuk ke dalam surga karena surga dikelilingi oleh hal-hal yang dibenci hawa nafsu ya dibenci hawa nafsu sholat kan dibenci hawa nafsu ngaji juga kadang zakat juga puasa haji kan dibenci hawa nafsu Nah, enggak ada yang bisa masuk surga kata Jibril. Kemudian uh, apa Allah Subhanahu wa taala menyuruh uh, Jibril untuk mendatangi neraka. Lihat neraka, lihat neraka Allah sudah menciptakan neraka. Bah, ketika Jibril alaihissalam melihat neraka, maka melihat di dalamnya yo ya, apa apa namanya siksaan apa apa namanya api yang menyala-nyala di dalamnya ya. Nah, kemudian Jibril uh, kembali dan mengatakan tidak ada seorang pun yang akan mau masuk ke dalamnya ya, tidak ada seorang pun yang mendengar pasti dia tidak mau masuk ya orang yang mendengar neraka tidak akan mau masuk ke dalamnya karena ngeri kan e, kemudian menyuruh neraka supaya dihiasi hawa nafsu ya supaya neraka itu dihiasi hawa nafsu kemudian kata Allah lihat lagi sekarang neraka kemudian Jibril melihat lagi begitu melihat dia ya apa namanya mengatakan begini Demi kemuliaanmu semuanya aku khawatir tidak ada seorang pun yang selamat di neraka. Pasti pasti akan banyak yang masuk neraka. Kenapa? Neraka dihiasi oleh hawa nafsu. Nah, ini dalil yang menandakan surga dan neraka itu sudah ada sampai sekarang. Ini buktinya. Ketika Allah sudah menciptakan di sini fiilnya fiil madi. La, apa? Lam lima khalaqallahu jannah. Lima ketika Allah sudah menciptakan surga dan neraka. Khalaqallahu sudah Allah ciptakan. Maka menyuruh Jibril supaya datang mendatangi surga. Bagaimana surga dihiasi dengan sesuatu yang dibenci hawa nafsu. Kemudian lihat neraka kemudian dibenci dihiasi dengan hawa nafsu. Maka ini sesuai dengan hadis Nabi dalam hadis Bukhari apa? Wa khufatil jannah bil makari Wahfatin nar bisyahawat. Ini semakna hadis itu. Allah Subhanahu wa taala mengelilingi surga dengan sesuatu yang dibenci hawa nafsu dan Allah mengelilingi neraka dengan sesuatu yang yang disukai oleh hawa nafsu. Ya betul nggak? Kalau jalan ke surga ini dibenci hawa nafsu, Pak. Ya, ngaji malas, sholat berjamaah saja. Malasnya bukan main apalagi subuh, apalagi dingin, eh, apalagi eh, misalkan asar lagi tidur dan yang lainnya ya. Kalau ke neraka mudah sekali, ada konser ribuan sampai ribu kartis dalam satu hari habis. Ya, kalau ada eh, wah demo misalkan untuk bullying pemerintah ribuan ya. sampai ada yang terbunuh juga demo itu ya. Nah, ya, ya Allah alam itu ya. Tapi untuk eh, kebaikan sangat sedikit sekali orangnya. Allah alam bisa sampai di sini karena ininya udah mati ya uh, masih ini hidup. Iya. iya. Ya sampai di sini aja dulu dan nanti kita lanjutin pada kesempatan yang akan datang. Allah alam uh, bisawab. Ini ditanyakan? Eh ibu ibu silakan. Kalau ditanyakan ya. Itu yang tadi ruhnya alam bukan yang tembolok yang itu dalam burung-burung kayaknya mati syahid Ustaz. Bukan, ada dua makanya hadis ini nanti ya. Kalau orang mati syahid itu disimpan di burung hijau yang ber, yang sangkarnya itu di bawah arsi. Bedanya kalau orang mati syahid, siruhnya itu disimpan di tembolok burung hijau yang sangkarnya itu dari emas yang bergantungan di bawah arsy rahman. Itu mati syahid. Kemudian nanti si burung itu dia bebas terbang mengintari surga, Masya Allah. Dia belum ke surga, tapi si ruhnya itu sudah mencicipi buah-buahan surga dan keadaan di surga. Tapi belum ke surga dia kan nanti kalau ke surga nanti udah hari kiamat nanti. Sama jasa. Nah, sama jasanya kalau nanti hari kiamat kalau sekarang ruhnya saja dia mengintari surga terus dengan burung itu, burung hijau. Tapi orang beriman dimasukkan ke burung yang lain bukan burung hijau, tapi cuman dia bertengger terus di pohon surga. Di sana jadi tetap aja sampai nanti Allah kembalikan dia ke dalam jasadnya pada hari kiamat. Bedanya bukan di dalam kubur, Ustaz. Hah? Ini harus dikompromi. Alam barzahnya, alam barzah orang-orang beriman itu bertingkat-tingkat ternyata. Tidak satu jadi satu tingkat di satu tempat. Buktinya mati syahid di, eh, di apa di dalam tembolok burung burung hijau. Kemudian para rasul di Iliyin, tempat yang tinggi. Beda-beda. Jadi alam barzah itu beda-beda tingkatannya menurut amal solehnya masing-masing ketika di dunia ya nah, ini yang dikompromi sama Islam Ibn Taimiyah memang bisa jadi kadang-kadang si, si ruh itu oh, orang beriman itu ada yang sebagian dia disimpan di burung kemudian suatu saat juga Allah kembalikan lagi ke alam barzah lagi ya, ini dikompromikan dengan hadis-hadis yang mengatakan di alam barzah juga dia diberikan kenikmatan ya ada suatu saat dia uh, dikembalikan ke alam barzah ada suatu saat dia kembalikan lagi ke ke surga karena itu itu ada kehendak Allah Subhanahu wa taala Allah alam cuman kita melihat dari segi dalil-dalil yang ada aja karena semuanya itu sahih ya itu harus diimani tidak harus dibenturkan apa uh, satu sama lain yang jelas ruhnya orang yang syahid syuhada dengan ruhnya orang beriman itu beda ya kalau orang syuhada itu uh, mulia sekali dia di burung hijau yang mengintari surga terus sampai dia sebelum belum ke surga sudah tahu bagaimana keadaan surga itu mencicipi buah-buahan di surga makanan surga semuanya dia kembali lagi dia ke sangkarnya di bawah arsi menjadi emas dan dalam hadis ada tambah lagi dia itu berkata siapa yang mau menyampaikan tentang kabar gembira ini kepada saudaraku terus dia berkata begitu maka Allah mengatakan aku yang akan menyampaikannya maka turunkanlah ayat dalam Al-Qur'an surat-surat apa di sana tentang keadaan orang yang mati syahid itu dikabarkan dalam Al-Qur'an itu Nah, itu ya. Bahasa mereka tidak meninggal dunia, mereka berada di sisi Allah dengan mereka mendapatkan rezeki yang terus-menerus. Itu dalam surat Al Imran nggak salah atau Al Anisa ya. Itu Allah malam Kebalikannya orang di neraka, roh-rohnya udah ada. Ya antaranya ada di sini. Yaitu di sini uh, tentang dari neraka adalah siapa? Uh, eh, Lu'ai, siapa? Abu Lu'ai siapa namanya? Abdullah Abdullah bin Am bukan Abdullah siapa namanya belakangnya luhai luhai luhai itu itu mereka apa, dia disiksa sekarang di dalam neraka itu ruhnya ruhnya bukan jasadnya dan langsung dia ruhnya disiksa terus dalam e, kalau yang nanti jasad sama ruhnya hari kiamat itu sama-sama nanti semuanya masuk ke dalam surga dan neraka ya nanti ya, adik saya terangin tentang pembagian kenikmatan jadi ketika di dunia bagaimana antara hubungan ruh dengan jasad ketika di barzah bagaimana ruh dengan nah ketika di akhirat gimana ruh dengan jasad Nah, para ulama sudah membaginya itu supaya orang tidak tidak tidak ini tidak salah kaprah dalam uh, pemikiran mereka. Disamakan antara di barzah dengan di dunia. Disamakan antara di barzah dengan di akhirat. Enggak, itu masing-masing alam punya apa namanya? Uh, apa namanya? punya hak-hak dan juga punya hubungan masing-masing. Antara dunia dengan di dunia antara ruh dengan jasad itu hubungannya lain. Ya, antara jasad dengan ruh hubungannya lain Betul nggak? Yang lebih dominan adalah jasad. Kita makan, kita minum, kita dipukul. Ini kan jasad, tapi ruh ngikuti. Kalau kita nggak makan-makan berapa hari, ya ruh ikut sakit. Padahal jasad kan hubungannya. Tapi nanti di akhirat, eh, di alam barzah yang lebih dominan adalah ruh dan jasad mengikuti. Kalau nanti di akhirat itu dua-duanya tam sempurna. Orang disiksa, ruh jasadnya disiksa, ruhnya ikut sakit. Di dunia kadang ada orang disiksa pak jasadnya, tapi hatinya dia tenang. Seperti contohnya Imam Ahmad bin Hambal. Dulu disiksa dicambuk sampai berapa ratus cambuk pak, tapi hatinya ini tenang, dapatkan kenikmatan, nggak sakit dia. Nah berarti ini lain antara di dunia ini nggak sempurna makanya ada yang ruhnya itu sakit terus tapi jasadnya itu kayaknya enak ya tinggal di istana megah uangnya banyak tapi tersiksa terus nggak punya anak banyak hutang ketakutan terus ditangkap polisi korupsi eh ruhnya nggak tenang tapi padahal dia di, di dalam istana betul nggak kayaknya kayak si itu <laughs> yang korupsi itu <clears throat> nah, itu bukan uangnya triliunan punya rumah punya mobil mewah ternyata hatinya itu nggak tenang kan takut dikejar polisi nah ruh itu sakit sekali tiap hari tidur nggak tenang makan nggak sempurna di dunia itu tapi kalau di akhirat kalau udah dapat nikmat sudah ruh juga nikmat luar biasa ya jasad jelas jasad merasakan nikmat nah itu bedanya pak eh, orang ketika Ibnu Taimiyah juga disiksa di penjara, tapi hatinya mengatakan mengatakan saya ini nikmat, dia merasakan surganya dunia. Padahal dia di penjara disiksa. Ibnu Taimiyah mengatakan aku sudah merasakan surganya dunia. Barang siapa yang tidak tidak belum pernah merasakan surganya di dunia, maka Allah akan mengharapkan surga di akhirat itu dia. Apa? Ketenangan di dalam agama Islam. Ketenangan dalam akidah Katanya kalau Islam kalau orang udah tenang memegang Islam ini, akidah sunnah apalagi tenang hatinya tenang gitu. Itulah surganya dunia yang akan didapat oleh orang-orang yang yang beriman dan berilmu tentunya. Ibnu timnya mengatakan, mengatakan begitu, Berarti siapa sudah mencicipi surganya dunia dalam hatinya, maka Allah akan berikan di surga di akhirat. Maksudnya perkataan itu apa? Ketenangan akidah, ketenangan uh, keimanan gitu ya. Itu. Meskipun tersiksa badannya, وأشهد أن